أيها المسلمون أيها المسلمون الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, barakah, limpahan karunia yang tidak terhitung yang Allah telah kucurkan dan berikan kepada kita. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan beramal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang agung ini untuk sama-sama memenuhi panggilan azan, melaksanakan fardu solat Jum'ah berjemaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini bukan nikmat yang ringan. Karena hari ini ada berjuta-juta orang yang mengaku Islam. Bapak ibunya orang Islam. Kartu tanda penduduknya tertulis agama Islam. Tapi bertahun-tahun meninggalkan sholat Jumat. Tidak bergerak hatinya mendatangi masjid ketika mendengar azan. Ketika ditanya kenapa tidak sholat Jumat, beribu-ribu alasan dilakukan dibuat. Bahkan kadang-kadang alasannya membawa-bawa agama. Saya tidak sholat karena saya sibuk cari makan. Cari makan adalah perintah Allah untuk anak istri saya. Pembohong besar manusia seperti ini. Kalau hanya sekedar cari makan, Tidaklah perlu manusia sampai meninggalkan sholat. Berapalah keperluan makan sehari? Sedangkan sholat Allah perintahkan hanya lima kali sehari semalam. Satu hari semalam 24 jam kali 60 menit. Ada 1600, 1440 menit sehari semalam. Allah hanya perintahkan kita sholat lima kali kalau satu kali sholat 8 menit, sehari semalam hanya perlu 40 menit untuk sholat. Masih ada 1400 menit lagi bersisa. Kenapa sampai meninggalkan sholat? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sholat itu Allah yang menentukannya. Waktunya Allah yang menetapkannya pada waktu-waktu yang Allah tetapkan dan diwajibkan atas manusia yang beriman. Ajaib, waktu sholat ini tidak pernah mengganggu kegiatan manusia di seluruh dunia, dari Selandia Baru sampai Kanada, dari Maroko sampai Jepang, dari Kamboja sampai Eropa. Semuanya orang waktu sholat itu berhenti bekerja. Zuhur Orang semua berhenti bekerja di seluruh dunia untuk istirahat makan siang. Allah perintahkan sholat zuhur. Asar, orang bekerja 8 jam sehari. Kalau dimulai jam 8 pagi, dalam jam 4 sore sudah selesai sholat. Sudah selesai kerja, tinggal sholat asar. Sholat asar tidak mengganggu kerja manusia 8 jam. Sholat maghrib, orang semua sudah selesai bekerja. Isya, orang siap-siap tidur subuh belum ada orang bekerja belum ada kantor perusahaan yang buka subuh hari pembohong orang yang mengatakan tidak sempat sholat karena sibuk cari kerja cari makan apalagi cuma sholat jumat seminggu itu 1440 menit kali 7 hari hampir 10.000 menit Allah hanya minta kita sholat jumat satu jam sekali satu minggu sejam 60 menit dari hampir 10.000 menit masih sisa 1900, 960 sekian menit lagi. 9600 sekian menit lagi. Apa saja kerja manusia hari ini tidak sholat Jumat? Bukan karena sibuk cari makan, tapi karena imannya lemah, kalah dengan nafsunya, sehingga sanggup meninggalkan perintah Allah yang merupakan tiang agama. Kita harus membujuk semua orang Islam hari ini agar mereka sadar bahwa sholat ini tiang agamanya agar mereka mau menyisihkan waktu 40 menit sehari dari 1440 menit untuk melaksanakan sholat bukan tugas ulama tetapi tugas kita semua baik ulama, baik orang awam semua wajib memberi peringatan kepada manusia agar mereka takut kepada Allah, agar mereka menjaga waktu-waktu solat ini yang hanya sedikit dari sehari semalam yang diwajibkan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiang agama. Faman aqamaha wa man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamat din. Siapa meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agamanya, mengambrokkan agamanya. Kalau ada orang datang kemari ke masjid ini bawa martil 5 kilo yang besar dipecahkannya dinding-dinding masjid ini dipukulinya pecah-pecah ini dinding masjid maka kita ramai-ramai akan menangkap orang itu kita akan katakan ini orang telah merusak masjid, kita ikat, kita bawa ke polisi. Bahaya ini orang. Merusak masjid. Semua kita akan berdiri dan menangkapnya. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat bukan orang yang menghancurkan masjid. Orang yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Hari ini anak kita bertahun-tahun tidak sholat tidur di bawah atap rumah kita di sebelah kamar dinding tidur kita di sebelah kamar tidur kita bertahun-tahun tidak sholat sedang menghancurkan agama kita biarkan kita kasih makan kita sekolahkan kita belikan sepeda motor penghancur agama bagaimana kita mau tanggung jawab di hadapan Allah Orang yang menghancurkan agama bukan kita cegah, bukan kita ikat. Malah kita sekolahkan, kita kasih makan. Kita berikan kesenangan hidup kepadanya. Hari ini kita harus menangis. Kumpulkan anak-anak kita. Wahai anak-anakku yang tercinta. Ada yang bapak ingin bicarakan nak. Penting. Anak kita duduk, ada apa pak? Penting, penting sekali nak. Dengar baik-baik sayang. Kata Nabi yang meninggalkan sholat itu menghancurkan agama. Nak, kamu sudah balik. Kamu sudah wajib sholat. Kalau kau tinggalkan sholat, nak, kamu penghancur agama. Dan seluruh dosamu, bapakmu ikut memikulnya. Karena kau masih tinggal di rumahku. Masih makan dari hasil kerja keringatku. Ini sarung. Ini baju koko. Ini peci ambil satu orang satu mulai besok nak jaga sholat kita nak antar bapakmu yang sudah tua ini ke masjid lima waktu jadilah kita penegak-penegak agama jangan jadi penghancur agama nak kalau kau tinggalkan sholat nak kau menghancurkan agama ini tidak ada dosa lebih besar daripada menghancurkan agama lebih besar dari menghancurkan Ka'bah Ka'bah dihancurkan bisa dibangun lagi nak kalau agamamu mau hancur siapa yang mau bangun agama ini mari nak kita harus dengan air mata hari ini mengajak anak kita untuk sholat anak-anak perempuan kita kita kumpulkan istri kita duduk wahai istriku anak-anak perempuanku duduklah sebentar ada perkara penting yang bapak mau sampaikan nak iya pak ada apa itu kamu sudah dewasa nak. Allah mewajibkan kamu menjaga solat. Dan Allah mewajibkan kamu menutup aurat nak. Jika kau tinggalkan solat, kau bukakan auratmu. Setiap mata laki-laki di seluruh dunia memandang auratmu. Seluruh dosanya bapakmu ikut memikulnya nak. Karena kamu masih tinggal di rumahku. Aku bapakmu yang dipikulkan Allah ke pundakku ini tanggung jawab membesarkan kamu bantulah bapak nak selamatkan bapakmu ini dari api neraka ambil baju ini satu-satu mulai besok kau pakai baju tutup aurat ini dan jaga sholat baik-baik sayang engkau istri istriku kau tutup aurat baik-baik kau jaga sholat aku suamimu yang membayar maharmu aku suamimu yang ijab kabul dengan bapakmu Seluruh gerak-gerikmu dipikulkan Allah ke pundakku. Apa saja perbuatan dosa yang kau buat di luar sana, semuanya aku ikut menanggungnya. Allah bilang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaianku, aku pakaianmu. Kalau pakaianku robek, yang bertanggung jawab dan malu aku. Kalau kau rusak, wahai sayang istriku, akulah suamimu yang bertanggung jawab dan merasa malu dunia dan akhirat malu kepada manusia dan malu kepada Allah ini harus diajarkan pada anak istri kita sekarang jangan kita biarkan anak istri kita menjadi orang-orang yang menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah taala apakah amal yang paling dicintai Allah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul menjawab as-salatu ala waqtiha Salat pada waktunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin mensarohkan hadis itu as-salatu ala waqtiha ay salatul jamaah fil masjid alladhi yu'adzadu fih salat pada waktunya adalah salat berjamaah di masjid di mana telah berkumandang azan memanggil orang Islam ke sana. Alangkah malunya kita lima kali Allah memanggil kita. Hayya 'alas salat Mari di sini. Di sini menegakkan sholat ini di sini. Bukan di sana, di rumahmu. Bukan di sana, di warungmu. Bukan di sana, di kantormu. Bukan. Hanya di sini. Di tempat aku azan ini. Tegakkan sholat di sini. Hanya alal falah. Di sini, datang kemari kalau kamu mau sukses dunia akhirat, tinggalkan sebentar kerjamu itu. Datang ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Allah saja yang besar, yang lain kecil semua. La ilaha illallah, gak ada yang disembah selain Allah. Begitu sahdu panggilan itu. Lima kali sehari Bagaimana Allah tidak marah? Kalau ada orang yang diundang oleh Allah lima kali sehari, tidak pernah datang. Imam Hambali mengatakan, La sholat rijalil masjid illa fil masjid. Rawahu Ahmad. Hadis ini, tidak sah sholat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Tidak sah. Lanya la nafi. Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan hadis ini lahnya itu la jamaliyah, la kamilah. Tidak sempurna. Salat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Imam Syafi'i bilang, kalau ada laki-laki rumahnya dekat masjid, salat lima waktunya di rumah, salatnya sah. Tapi tidak berpahala. Secuil pun nggak ada pahalanya. Hanya sekedar lepas kewajiban saja bahkan berdosa karena menyia-nyiakan azan man an nida walam yujib min ghairi uzur fala salat fala salata lahu Rasulullah bersabda barang siapa dengan azan tidak datang ke masjid tidak ada uzur baginya tidak sempurna solatnya bagaimana ada orang solat tidak sempurna seperti polisi pak masuk kantor nggak pakaian dinas ada polisi diwajibkan masuk kantor pakaian dinas. Satu orang polisi sudah pakai topi, sudah pakai baju, sudah pakai pangkat, sudah pakai celana, lupa pakai sepatu, ditampar sama komandannya dia. Bukan ini pakaian dinasmu. Besok dia pakai sepatu, pakai celana, pakai topi, pakai pangkat, lupa pakai baju, ditampar dia sama komandannya. Besoknya lagi dia pakai baju, pakai topi, pakai celana, pakai ikat pinggang, lupa pakai pangkat, ditampar sama komandannya. Bagaimana kalau kita setiap hari sholat di rumah nggak sempurna? Menurut Imam Syafi'i, tiba-tiba seumur hidup kita sholat tidak sempurna, mati menghadap Allah, ditampar sama Allah Subhanahu Taala. Kurang ajar kau. Disuruh menyempurnakan sholat, Sembarangan aja kau bikin sholat ini. Nabiku sudah mengatakan ini tiang agama. Sembarangan kau bikin tiang ini. Bagaimana rumah masjid ini mau berdiri kalau tiangnya tidak sempurna? Atau tiang yang nggak ada? Maka tidak ada amal lebih besar dari sholat. Pada waktunya berjemaah. Allah berfirman wa aqimus wa atuz zakah warka'u ma'ar rokiin, tegakkan olehmu salat bayarkan olehmu zakat warka'u dan rukuklah kamu semua ma'ar rokiin bersama orang-orang yang ruku Imam Nawawi mengatakan ai salatul jamaah fil masjid yaitu salat berjemaah di masjid alladzi yu'adzanu fih yang telah berkumandang azan di dalamnya Selain kaitannya dengan tiang agama dan amal yang paling sempurna, sholat ini menentukan nasib orang Islam. Di negeri Indonesia yang gemah ripah lo Cinawi, Toto Tentrem, harjo. Negeri yang kaya raya. Negeri ini semua ada. Minyak ada, gas ada, emas ada, nikel ada, besi ada, Kelapa sawit tertu, terhebat sedunia. Karet. Semua ada. Kenapa rakyat Indonesia miskin? Kenapa hidupnya melarat? Kalau dari kajian agama, kita orang Islam harus dari kajian agama. Tidak ada lain. Mesti dari kajian agama. Kenapa orang Islam miskin? Jawabnya, karena orang Islam tidak ke masjid. Dalam Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai kamu orang beriman, jika kau dengar azan memanggilmu untuk sholat Jumat, bersegeralah. Ada dua segeranya itu, fa-nya segera, sinnya segera, au segera dan segera. Datangi itu azan. Wazarul baik tinggalkan jual beli. Tidak ada yang lebih banyak menghasilkan duit melainkan bisnis. Pertanian menghasilkan duit, nelayan menghasilkan duit, tapi yang paling banyak menghasilkan duit itu bisnis satu jam bisa ratusan juta kata Allah tinggalkan itu datangi azan mendatangi azan lebih baik daripada bisnismu itu jika kamu mengetahui Faiza kudiatis sholah Jika engkau telah menyelesaikan sholat berjemaah Fantashiru fil ard bersegeralah kamu bertebaran di muka bumi ini wabtahu mim fadlillah carilah rezeki dari Allah wadhkurullaha katsira sambil cari rezeki jikir yang banyak la'allakum tuflihun pasti kamu akan sukses dunia akhirat jangan kita pikir ini azan untuk memanggil Jumat saja Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membahas dalam kitab Al-Um ini bukan sekedar panggilan Jumat salah orang yang mengatakan begitu adalah sholat lima waktu itu disyariatkan azan zuhur ada azan isya maghrib subuh isya ada azan Jumat ada azan kalau Jumat ada azan wajib mendatanginya Yumkin katanya hadza fardhu ain. Juga lima waktu kemungkinan besar hukumnya sama dengan Jumat. Wajib didatangi azan itu. Demikian al-um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Karena sholat yang lain tidak ada azan. Sholat tarawih tidak ada azan. Sholat duha nggak ada azan. Sholat idul adha tidak ada azan. Sholat Idul Fitri tidak ada azan. Sholat minta hujan tidak ada azan. Sholat gerhana nggak ada azan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat ada azan. Kalau wajib mendatangi azan jumat, wajib juga mendatangi azan sholat lima waktu itu. Dan hubungannya dengan sholat rezeki Rasulullah mengajarkan masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik langkahkan kaki kanan Ya Allah bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu pintu-pintu pintu-pintu pintu barokah pintu rahmatmu Masuk masjid dapat rahmat rahmat rahmat rahmat pintunya saja banyak rahmatnya lebih banyak Keluar masjid sangat menggembirakan Rasulullah mengatakan langkahkan kaki kiri bacalah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah sesungguhnya aku minta rejeki darimu. Fadlun itu rejeki. Fa'idha kudiyati sholah fantashiru fil ardi wabtahu mim fadlillah. Carilah rejeki karunia dari Tuhanmu. Rezeki dari Allah akan mengalir jika kita cari rezekinya itu keluar dari masjid. Habis sholat subuh, silakan cari rezeki. Yang jadi polisi, jadi polisi. Yang jadi tentara, jadi tentara. Yang jadi guru, jadi guru. Yang jadi kuli, jadi kuli. Yang jadi gubernur, jadi gubernur. Yang jadi ustadz, ngajar di madrasah, ngajar. Semua kerja setelah sholat. Nanti jumpa lagi waktu zuhur. Kembali lagi jumpa Allah, istighfar ya Allah, Alhamdulillah. Saya sudah kerja separuh perjalanan dari jam 8 tadi sampai jam 12 sudah 4 jam saya kerja ya Allah saya datang lagi minta rahmat lagi masuk masjid keluarkan lagi dari masjid minta lagi rejeki mustahil orang yang lima waktu ke masjid miskin mustahil sorga saja diberikan, diberikan Allah kepada orang yang menjaga solat bagaimana dunia yang jelek ini tidak diberikan Allah kepada ahli sorga Semoga khutbah yang singkat ini membawa manfaat kepada kita semua agar kita menjadi penegak-penegak agama Allah. Orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan rezeki dari Allah. Dan yang paling penting adalah orang yang mampu membawa sifat taat sholat itu di luar sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan gadaikan agama ini dengan dunia yang jelek Jangan gadaikan agama kita dengan jabatan yang singkat ini. Dunia ini seperti kotoran sapi di atas rumput hijau. Jangan gadaikan agama kita dengan karena jabatan atau karena pekerjaan dunia. Sehebat-hebatnya pangkat, pangkat tertinggi adalah almarhum mati dicabut nyawanya oleh malaikat. Sehebat-hebatnya perjalanan hidup, Palinglah kata Nabi sekitar 60-70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Sungguh berbahagia orang yang bisa taat pada Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa salihatilahum salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar.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 ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون